Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad karya al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Jadi syarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala wa ra'ahu. Kata beliau Terakhir kita ambil kemarin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu diibadahi dengan semua bahasa, dipuji dengan semua bahasa. Nah, mau bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Cina pun, paham ya? Intinya seluruh kaum muslimin memuji Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bahasa. Dan Allah taala adalah zat yang diibadahi di setiap tempat dan setiap waktu. Kemudian berikutnya kata beliau, kita lihat, qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah beliau digelar dengan apa kemarin? Muwafaquddin, nah, yang diberikan taufik agamanya. Nah, maksudnya beliau adalah gelarnya sangat bagus sekali. Karena beliau termasuk salah satu enam imam min a'immati ahli sunnah. Nah, walaupun istilahnya ada sedikit kritikan dalam masalah asma wa sifat, tapi yang namanya manusia tidak terlepas dari kesalahan. Kita lihat nanti barakallahu fikum na'am. Kata beliau, "Alladzi la yakhlu min ilmihi makanun." Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak ada satu tempat pun terlepas dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Tidak ada satu tempat pun yang yakhlu kosong dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah taala mengetahui semuanya, mengetahui segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun yang tersembunyi. Eh, ingat-ingat, nah, nah barakallahu fikum permisalannya apa kemarin itu, Semut hitam di bawah batu hitam, kemudian di lautan yang paling dalam, di kegelapan malam yang gelap gulita. Allah taala tahu bayangkan. Adapun kita terkadang apa? Gajah di depannya aja nggak nampak, semut yang di ujung sana nampak. Paham ya? Itu manusia ya. Allah musta'an dan hindari yang seperti itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya na barakallahu fikum kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita itu dikoreksi lagi. Jangan kita nah mengoreksi kekurangan orang lain posisi apa? Dia kekurangannya lebih besar. Paham ya? Sehingga apa? Gajah di depannya na barakallahu fikum enggak nampak, tapi kalau ada semut di ujung sana itu nampak. Paham ya? Allah musta'an. Kesimpulannya barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala ilmunya sangat luas sekali. Perkara-perkara yang sangat kecil pun Allah taala mengetahuinya. Kita lihat nomor lima itu, qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, alladzi la yakhlu min ilmihi makanun, yaitu zat yang tidak ada satu tempat pun terlepas dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah taala mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Kalau kita mengetahui yang mana kira-kira? Sekarang antum duduk seperti ini, yang antum tahu yang mana? Ya di depannya saja. Belakang antum antum tahu secara pasti ada apa? Enggak tahu kalau antum enggak nengok. Itulah manusia, pengetahuannya terbatas sekali. Paham ya? Tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui semuanya. Tidak ada satupun yang terluputkan, terlepaskan. Jumlah daun yang berguguran tahu Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? jumlah manusia yang melahirkan tahu Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kalau manusia tidak mengetahui kecuali yang ada di hadapannya itu pun apa? Setelah mencari tahu. Nah, Allah musta'an. Kita lihat di sini. Allah telah berfirman, "Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengetahui semua perkara yang di langit dan semua perkara yang di bumi? ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum tidak ada orang yang berbisik-bisik nah barakallahu fikum tiga orang melainkan yang keempatnya adalah Allah Subhanahu wa taala paham ya tiga orang bisik-bisik yang keempatnya Allah Subhanahu wa taala maksudnya Allah taala mengetahui gitu loh ya Allah taala mengetahuinya wala khamsatin illa huwa sadisuhum tidak pula orang yang berbisik-bisik lima orang Allah taala yang keenamnya maksudnya Allah taala itu mengetahui gitu loh ya mengetahui apa yang mereka bisik-bisikkan tadi itu. Naam. Wala adna min dzalik tidak pula yang kurang dari lima orang, kurang dari tiga orang, wala aksar tidak pula lebih dari itu illa huwa ma'ahum ini. Melainkan Allah Taala bersama mereka aina makanu. Melainkan Allah Taala bersama mereka dimanapun mereka berada. Ini perhatikan baik-baik. Kebersamaan di sini bukan kebersamaan zatnya Allah Taala tapi ilmunya. Paham ya? Na'am barakallahu fikum ma'iyah ilmunya Allah Ta'ala, kebersamaan Allah Ta'ala bersama hambanya bukan zatnya. Kenapa? Ini untuk membantah orang-orang yang mengatakan Allah Ta'ala itu di mana-mana. Kenapa? Karena mereka membangun akidah mereka di atas akidah yang sesat, yaitu pemikiran al-hululiyah itihadiyah Itu pemikiran sesat itu. Kelompok al itihadiyah al-hululiyah. Allah Ta'ala menyatu dengan makhluknya katanya. Satu, itihadiyah meyakini Allah Ta'ala menyatu dengan makhluknya. Menyatu Makhluk itu ya Allah gitu loh. Paham ya? Setiap yang dilihat Allah. Tembak pun Allah kata mereka. Paham ya? Siapa aku? Allah katanya. Jadi orang-orang pun dari doktrin seperti itu. Nah, itu akidah ittihadiyah. Hati-hati. Kalau hululiyah meyakini bahwasanya Allah Taala itu berada di dalam makhluk. Itu keyakinan sesat. Akhirnya apa? Mengatakan Allah Taala di mana-mana. Berdalilkan dengan ayat ini. Inna huwa ma'ahum aina makanu kecuali Allah taala bersama mereka dimanapun mereka berada. Berarti apa? Allah taala di mana-mana katanya. Kita katakan enggak benar. Allah taala itu bersama hambanya bukan datnya. Nempel itu bukan, tapi kebersamaan apanya? Ilmunya, pengawasannya. Coba antum sekarang, antum ya akhi dalam masalah ini ikut pendapat siapa? Ana dalam masalah ini bersama pendapat si fulan. Apakah antum nempel dengan si fulan? Nempel enggak? Enggak nempel. Ana tadi malam ke pondok ya. Bersama apa? Bersama Sahaya bulan. Paham ya? Apakah antum nempel dengan bulan? Enggak. Kebersamaan itu enggak harus mengharuskan nempel gitu loh. Ini perlu dipahami baik-baik. Cara membantah orang-orang yang mengatakan Allah Taala di mana-mana, pertama caranya kalau dia enggak nerima dalil dengan akal pun enggak masalah. Suruh orang yang mengatakan Allah Taala di mana-mana, suruh berdoa sudah. Paham ya? Biasanya orang kalau berdoa mengangkat tangan atau enggak? Mengangkat tangan. Pak, Allah Taala di mana, Pak? Allah Taala itu di mana-mana. Dalilnya mana, Pak? Wa huwa ma'akum aina ma'kuntum kuntum katanya. Allah Ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah Ta'ala di mana-mana katanya. Coba Bapak berdoa. Kira-kira kemana arah tangannya? Ke atas. Fitrah itu nggak bisa didustai. Fitrah itu nggak bisa dipermainkan. Dia anak yakin tangannya ke atas gini. Mana ada orang berdoa tangannya ke bawah gini? Atau ke kanan atau kiri gini? Atau ke kanan gini atau ke belakang gini. Paham ya? Setara tidak langsung dia akan menadahkan apa? kedua telapak tangan ke atas fitrahnya tadi itu barakallahu fikum menunjukkan bahwasanya Allah taala itu di atas. Eh, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy al-'ulu wal istiqrar, meninggi dan menetap di atas arsy-Nya sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan Allah taala di mana-mana. Adapun ayat tadi bagaimana? Allah taala bersama kalian dimanapun kalian berada, kebersamaan ma'iyah ilmunya, pengawasannya bersama kita. Kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. 24 jam full tanpa CCTV. am ya? Diawasi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Nasallahu salamat wal afiyah. Naam, kita lihat berikutnya. Summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah taala akan mengkabarkan dengan apa yang mereka lakukan pada hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Sesungguhnya Allah taala mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya sangat luas tidak ada satupun yang terlepas atau terluputkan dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Dialah zat yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari. Kemudian beristiwa di atas arsy. Istiwa jangan diartikan, diartikan istaula. Karena ahli bid'ah wad dalal, mereka mengatakan istawa ini artinya istaula katanya. Menguasai katanya. Kita katakan tidak. Yang memaknakan istawa istaula itu pendapat yang batil. Mereka enggak punya hujah sama sekali kecuali hujahnya satu pantun atau puisi, itu pun yang melantunkan siapa? Orang Nasrani Akhtal namanya. Namanya Akhtal An-Nasrani, Al-Akhtal namanya. Paham ya? Enam katanya apa katanya? Enam istawa itu makna istaula. Qad istawa bisr ala Iraqin min ghairi damin wala sayfin min ghairi. Nam sayfin wala damin mihraqi katanya. Syahidnya qad istawa bisr kalau istawa bisr katanya istaula bisr. Memang kalau di situ istaula menguasai karena perang dulu. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Allah taala zat yang kuasa sejak dahulu hingga akhir nanti enggak ada na'am barakallahu fikum awalnya enggak ada akhirnya. Paham ya? Setelah Allah taala enggak ada, sebelumnya enggak ada juga. Paham ya? Al awal huwal awal huwal akhir. Huwal zahir huwal batin. Itu ingat baik-baik itu. Nah, jangan sampai kita mengenakan apa istawa istaula katanya. Istaula menguasai Allah Taala menguasai langit kita katakan tidak. Allah Taala beristiwa di atas arsy. Menguasai itu mengharuskan ada peperangan terlebih dahulu, menang kemudian berkuasa. Itu diantaranya. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat, ya'lamu ma yalju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'rudu fiha. Allah Taala adalah zat yang mengetahui apa-apa yang masuk ke dalam bumi. Apa kira-kira yang masuk dalam bumi? ha? Apa kira-kira yang masuk dalam bumi? apa? Banyak hewan-hewan, cacing juga masuk dalam bumi juga, ya enggak? Ular terkadang juga masuk dalam bumi kan itu. Nah, biji-bijian ditanam juga ada di dalam bumi. Mengetahui enggak Allah taala? Mengetahui. Wa ma yakhruju minha dan yang keluar dari bumi. Tahu enggak Allah taala? Tahu juga apa yang keluar dari bumi di antaranya? Hah? tumbuh-tumbuhan, paham ya? Nah, barakallahu fikum itu di antaranya. Wa ma yanzilu minas sama dan Allah Ta'ala mengetahui yang turun dari langit apa yang turun di antaranya? Hujan. Wa ma ya'rudu fiha dan apa-apa yang naik ke atas langit, apa di antaranya naik? Para malaikat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum yang Allah Ta'ala utus. Nah, dan Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj kan naik juga. Tahu Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa huwa ma'akum. Amalan juga naik kan itu. Naam. Wa huwa ma'akum aina kuntum min syahidnya. Dan Allah Taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Kebersamaan ini apa tadi? Kebersamaan apanya? Zatnya atau ilmunya? Ilmunya dan pengawasannya. Ma'iyah itu ada dua ma'iyah khasah, ma'iyah kebers Kebersamaan ilmunya Allah Taala secara umum, semuanya diawasi oleh Allah Taala. Yang kafirnya, yang muslimnya, yang mukmin, yang fasik, semuanya Allah Taala mengawasinya, mengetahuinya. Tapi kalau ma'iyah khasah itu hanya untuk orang-orang mukminin. Na'am barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu ma ta'maluna basir. Dan dialah zat yang bersama eh, dan dialah Allah taala senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada dan Allah taala adalah zat yang maha Na'am barakallahu fikum mengetahui apa yang kalian amalkan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada Nah barakallahu fikum di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Mengetahui semuanya perkara-perkara yang ada di hadapan mereka, yang yang di belakang mereka, semuanya Allah telah mengetahui yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi maksudnya. Allah telah juga mengetahuinya. Kalau kita manusia mengetahuinya kapan? Kapan mengetahuinya? Antum? Manusia kapan tahunya? Setelah terjadi. Kalau belum terjadi nggak tahu, hanya bisa memprediksikan biasanya, memperkirakan. Itu pun bisa meleset, bisa benar. Tapi manusia itu bisa dipastikan dia tahu setelah terjadi. Ya oh, ternyata ada kejadian. Karena sudah terjadi. Kalau belum terjadi yang prediksikan jangan-jangan hujan ini. Ternyata enggak hujan. Nah, belum. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa? Fa huwa ya'lamu subhanahu wa taala makan wa Ma'Yakun. yakun wa ya'lamu kulla syai'in la yakhfa 'alaihi Masya masyaallah. Adapun Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengetahui apa-apa yang telah terjadi dan apa-apa yang akan terjadi. Dan sesuatu yang tidak terjadi, kalaupun terjadi, tahu bagaimana terjadinya. Mengetahui perkara yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi, kalau seandainya terjadi, tahu bagaimana terjadinya. Bisa ngulangi antum? Bisa ngulangi Ibrahim? Coba. Allah telah mengetahui yang sedang terjadi yang belum terjadi yang telah terjadi jelas yang telah terjadi yang tidak terjadi kalau seandainya terjadi tahu bagaimana kejadiannya paham ya seperti apa contohnya firman Allah Subhanahu wa taala yang terulang-ulang antum Allah Ta'ala itu mengetahui perkara yang tidak terjadi. Kalau seandainya terjadi, tahu bagaimana terjadinya. Apa antum? Antum? Walau apa? Ada ingat? Ya? Walau rudu Ewa Ewa apa antum? Ingat enggak? Apa? Lamas. Ingat ya antum? Antum? Walau rudduhu la'adu limanuhu an innahum lakadzibun itu ayatnya ya. Itu ayatnya. Nah. Walau rudduhu la'adu limanuhu anhu innahum wa innahum lakadzibun. Ayo na'am barakallahu fikum. Itu ayatnya. Kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan ngulangi lagi yang dulu pernah dilarang itu. Tapi dikembalikan enggak mereka? Enggak dikembalikan. Berarti menunjukkan Allah Taala tahu gitu loh. Sesuatu yang tidak terjadi kalau terjadi tahu bagaimana terjadinya. Buktinya apa? Allah Taala tahu kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, pasti mereka akan ngulangi lagi yang dulu pernah dilarang. Tapi Allah Taala enggak mengembalikan mereka ke dunia gitu loh. Itu menunjukkan dalil bahwasanya apa? Allah Taala mengetahui perkara yang tidak terjadi kalau seandainya terjadi tahu bagaimana terjadinya. Nasallahu alaihi yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang باذن الله subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin.